Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina wa habibina Muhammadin wa ba'du Para bapak, para ibu, para ikhwan dan para akhwat Di sini ada beberapa pertanyaan Pertanyaan yang pertama Bagaimana Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam marah yang betul-betul marah. Mohon penjelasannya agar bisa menteradani rasa marahnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu marah jika kehormatan syariat Allah itu yang di yang dipecundang, yang dilanggar. Apabila ada sahabat-sahabat Rasul yang melanggar syariat Allah SWT, maka Rasul itu marah. Marahnya Rasul adalah yang lillah, marahnya karena Allah, bukan marah karena pribadi, bukan marah karena uh, kepentingan pribadi, bukan. Tapi marah yang karena Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil contoh yang sudah kita sebutkan pada pertemuan yang malam ketika Rasulullah mendapati seorang sahabat yang mengenakan cincin dari emas. Rasul itu marah karena syariat Allah yang dilanggar. Perhatikan bagaimana marahnya Rasulullah. Berbuat dengan sebijak-bijaknya. Karena marah itu hanya dilakukan untuk solusi. Yaitu bagaimana menyelesaikan masalah ini. Ini ada seorang sahabat yang melanggar syariat. Solusinya harus bagaimana ini? Kalau misalnya harus marah maka marah. Marah yang bijak yaitu marah yang menyelesaikan masalah. Marah yang menyelesaikan masalah. Maka perbuatan Rasulullah mengambil cincin itu kemudian dibuang di tanah kemudian sahabat ini dinasihati dengan nasihat yang umum menunjukkan adalah marah beliau yang bijak di saat syariat Allah SWT dilanggar menunjukkan marah beliau yang marah yang lillah di saat syariat Allah SWT dilanggar. Pernah juga pada kisah Rasulullah mendiamkan seluruh istri beliau. Bagaimana Rasulullah mendiamkan seluruh istri beliau? Karena dalam hal berhubungan suami istri, nah, syariat yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah, yang pertama diberi mau Kemudian apabila mau itu tidak maka ditinggalkan. Apabila ditinggalkan juga belum selesai, maka dipukul. Maka dipukul. Dan Rasulullah telah melakukannya. Dan Rasulullah benar-benar marah waktu itu. Terhadap para istrinya, di mana istrinya sekongkol untuk berbuat makar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekongkol untuk berbuat makar kepada suaminya Maka semuanya pun marah, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi marahnya beliau adalah proporsional. Beliau marah sesuai dengan syariat untuk menyelesaikan masalah yang sedang terjadi bahwa para istrinya sedang nusus tidak lagi taat tetapi berbuat durhaka kepada suami maka Allah perintahkan berilah itu. kemudian tinggalkan istrimu nah begitu ditinggalkan sampai 29 hari Rasulullah tak lagi yaitu melanjutkan kepada uh, apa istilahnya itu tahap yang ketiga tidak. Tidak dipukuli istrinya beliau. Tapi sudah diselesaikan karena semuanya sudah bertobat. Semuanya sudah bertobat. Begitu yaitu bagaimana Rasulullah itu marah, marah yang proporsional, marah yang syar'i, marah yang yang sunnah. Nah, marah yang syar'i, marah yang yang sunnah. Karena ketatnya aturan syariat tentang hukum ihwan dan hubungan ihwan dan ahwat yang bukan mahram, bagaimana adab dan akhlak kita sebagai ihwan dalam bermuamalah jual beli dengan ahwat awam atau jahil yang tidak berpakaian syar'i dan terkesan mengajak ngobrol. Bolehkah kita menolak muamalah dengannya karena takut bermaksiat walaupun bisa membuat bisa membuatnya kecewa atau sakit hati dan menghilangkan manfaat yang bisa diambil karena ada suatu hajat kepadanya. Nah, para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Taala, kita sudah sampaikan bahwa bermuamalah dengan orang yang jahil berbeda dengan bermuamalah orang yang alim. Alim di sini maksudnya adalah yang sudah punya ilmu. Rasul juga memperlakukan yang berbeda antara yang sudah berilmu dan yang belum berilmu. Maka kita wajib demikian pula. Perlakukan beda antara yang awam yang jahil dengan yang sudah berilmu. Kenapa kalau dia itu pakainya tidak syar'i? Karena dia itu jahil. Karena belum memiliki ilmu tentang hijab, tentang jilbab dan semisalnya. Maka dia melakukan hal yang seperti itu. Dan sebagai saudara muslim, hendaknya memiliki simpati dan empati kepada saudaranya. Simpati kebaikannya dan empati kalau seandainya dia sengsara dan dia celaka. Maka dalam hal ini adab-adab dan akhlak yang baik bermuamalah dengan orang awam secara umum sebenarnya. Secara umum. Maaf, maka dihukumi adab dan akhlak secara umum pula sebagaimana adab dan akhlak sesama kaum muslimin yang lainnya. Hanya saja menghadapi orang yang awam, orang yang belum tahu itu haknya diberitahu. Ini harus dipahami. Orang yang belum tahu haknya adalah diberitahu. Supaya dia menjadi tahu. Makanya husnudon yang pertama, yang kedua beritahukan apa yang dia belum tahu. Jadi bukan apa? Salahkan apa yang dia telah salah hari ini. Karena bisa jadi kesalahannya hari ini bukan sebab dia mau berbuat salah, tapi dia belum belum tahu. Jadi husnudon. Dia seperti ini karena dia itu belum belum tahu. Nah, Coba kalau saya beritahu dia menjadi tahu, mudah-mudahan besok dia akan berbuat sebagaimana yang dia telah ketahui. Nah. Dan tidak mengapa amar ma'ruf nahi mungkar antara laki-laki dan perempuan. Tidak mengapa. Boleh seorang laki-laki mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh seorang wanita. Sebagainya juga boleh seorang laki-laki memerintah yang baik kepada seorang wanita. Karena itulah hukumnya secara umum Disebutkan oleh Allah SWT wal mu'minuna wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Orang yang beriman yang satu dengan orang beriman yang lainnya, Lagi-lagi dan perempuannya, sebagian mereka itu adalah wali sebagian yang lain. Sifatnya bagaimana? Merintah yang bajik, mencegah yang mungkar di antara mereka. Tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Sehingga kalau seandainya yang datang adalah muslimah, dia adalah muslimah kemudian dia itu adalah tidak memakai sepakaian yang syar'i maka kita lihat dengan mata husnudon dulu nah bahwa dia melakukan yang demikian karena dia belum tahu maka beritahukan nah, maka beritahulah nah mau beli apa mbak nah, mau beli apa mbak ini contohnya saja nah oh mau beli ini nah oh harganya sekian mbak pilih yang warna apa yang warna itu nah sudah ini mbak nah, Baik. Karena dia melakukan hal yang salah dan dia belum tahu, tanyakan. Nah. Mbak, nah. Mbak sudah pernah ikut pengajian? Pengajian apa? Pengajian ilmu tentang agama kita Islam. Kalau Mbak nah, sudah pernah ikut pengajian, berarti Mbak sudah banyak ilmunya. Oh, belum, saya belum tahu banyak ilmu. Nah. Nah, Mau mbak saya beritahu ilmu satu tentang masalah kemuliaan wanita. Wanita muslimah akan mulia jika dia itu menjaga jilbabnya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an. Nah. Qul ya ayuhan nabi. Nah. Ya ayuhan nabi, kul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alihin min jalabibihin. Dzalika adna ayyurafna fala yu'zain. Allah berfirman dalam Al-Quran. Nah, wahai Nabi, katakan kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan juga wanita-wanita yang beriman di antara umatmu. Agar mereka mengenakan jilbabnya yang rapi, yang menutupi auratnya. Yang demikian adalah lebih mudah mereka dikenali sebagai wanita terhormat. Dengan jilbab itu Allah hendak Beritahukan kepada kaum yang beriman bahwa inilah wanita-wanita yang terhormat, wanita yang menjaga kehormatannya, wanita yang berjilbab inilah wanita-wanita yang terhormat. Nah, itu maksudnya ayat. Maka beritahukan yang demikian itu adalah agar Anda baik para wanita bisa mudah dikenali sebagai wanita muslimah yang terhormat sehingga dengan itu Anda tidak diganggu. Nah, lah mas masa sekarang ini nah berjilbab dan kasus sama saja diganggunya nah, sama saja di, diganggunya nah coba dulu mbak nah coba dulu kalau mbak yakin tidak diganggu niscaya nanti tidak diganggu nah sudah mbak ini kembaliannya nah sudah selesaikan masalah nah kenapa berlama-lama bukan karena ngobrol kita menyampaikan hal yang ma'ruf nah kita menyampaikan hal yang yang ma'ruf baik Bagaimana kalau ternyata dia itu terkesan mengajak ngobrol, kita sudah segera dicukupkan tanpa menyakitkan dia. Kita tentu tahu apa yang bisa menyelesaikan pembicaraan kita sebagai penjual. Nah, kita tahu maksudnya pembeli datang adalah membeli barang. Kalau sudah sesuai cocok, maka tawar menawar harga sudah dibayar selesai kembalikan kembalian sudah selesai. Nah, sudah selesai. Nah, kalau ukuran yang segini harganya berapa? Kalau yang mereknya ini harganya berapa? Mbak mau beli apa tidak? Enggak mau tanya saja. Lain kali Mbak datang lagi ke sini. Nah, selesai urusan. Lain kali Mbak datang lagi ke sini. Kalau saya jawab sekarang besok nggak datang lagi. Nah, selesai masalah. Tidak menyakitkan dia. Nah, masa tanya saja enggak boleh. Bukan enggak boleh Mbak Mbak datang ke sini lagi besok. Nah, selesai masalah. Enggak ngobrol-ngobrol panjang. Nah, Jangan dijelaskan macam-macam ke sana kemari, sana kemari. Nah, sampai kulaknya di mana disebutkan juga. Nah, Apa perbedaan lafaz Rasulullah dan Rasulullah? Itu tidak beda, bedanya hanya masalah apa? Hukum tata bahasanya saja, hukum nahwunya saja. Kalau Rasulullah itu pakai i berarti majrur. Kalau Rasulullah itu pakai doma, pakai al, pakai u, doma berarti marfu. Itu aja bedanya. Nah, maknanya tetap sama. Kecuali kalau di dalam bahasa Arab itu nanti akan berbeda. Nah. Apa benar bahwa penyebab meninggalnya Rasulullah adalah diracun orang Yahudi? Allah SWT menjadikan takdirnya itu dengan sebab. Tidak ada satupun takdir kecuali Allah menjadikan ada sebab-sebabnya. Sebabnya kita itu berilmu karena kita belajar. Sebabnya kita kenyang karena kita makan. Sebabnya seseorang itu sakit karena dia itu melakukan sesuatu yang menjadikan dia sakit. Dan semuanya ditakdirkan dan dikendaki oleh Allah SWT. Termasuk kematian. Ada sebab-sebab kematian. Sehingga dalam hal ini Rasulullah memang dulu pernah diracun, tapi di masa sehatnya pernah diracun. Dan Allah SWT yang menjaga. Allah SWT yang yang menjaga bahwa racun yang pernah diracunkan kepada beliau ada pada beliau tetapi tidak mengganggu, tidak memadurutkan beliau. Karena asalnya dalam kaidah disebutkan sebab itu adalah sesuatu kalau ada Nah, eh, sesuatu kalau tidak ada, maka tidak mungkin sesuatu itu terjadi. Tapi kalau sebab itu ada, belum tentu terjadi. Nah, itu sebab. Jadi, adanya sebab, nah, tidak mengharuskan terjadinya sesuatu. Tetapi tidak adanya sebab memastikan tidak akan terjadi sesuatu. Ini kaidah ini. Nah, oleh karenanya Rasulullah dulu diracun Sebab racunnya ada. Nah, tetapi belum tentu racun itu berpengaruh buruk kepada seseorang. Dengan tak, dengan kehendak dan takdirnya Allah swt, racun yang meracuni Rasul itu tidak memaduratkan beliau. Apapun, nah, apapun Allah Maha Kuasa untuk menahan maduratnya. Sihir, nah, racun bisa maksudnya bisa bukan bisa berbuat, bisanya binatang buas, bisanya ular dan sebagainya itu. Itu akan memadaratkan jika Allah mengendakinya. Jika Allah tidak berkehendak memadorati, tidak akan memadorati. Sehingga ketika Rasul itu sakit menjelang wafatnya, Rasul bercerita kepada para sahabatnya, sakit demamku yang sekarang ini adalah sebab apa yang dulu pernah Yahudi itu merajun saya. Hari ini Allah menjadikan sebab sakitnya saya. Menunjukkan apa? Kodok dan kodar Allah adalah benar bahwa segala sesuatu terjadi dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala, bukan karena sesuatu bendanya itu sendiri. Sesuatu bendanya itu sendiri. Nah, Bagaimana hukumnya dalam syariat Islam saat kita bersalaman dan kita membungkuk sebagai penghormatan sebagaimana yang banyak dilakukan oleh orang-orang jazakumullah khairan wa iyyakum khairan Syariat bersalaman adalah benar. Jadi di antara sunnah yang hendaknya dilakukan adalah apabila berjumpa mengucapkan salam, kemudian dengan wajah yang ceria berseri, nah kemudian jabat jabat tangan. Apabila berjumpa, itu yang diperhatikan Rasul dan para sahabat. Apabila berjumpa dengan saudaranya, nah saling menghampiri kemudian berjabat tangan. Kemudian berjabat tangan. Di antara keutamaan jabat tangan adalah menggugurkan kesalahan dua orang ini. Apabila ada kesalahan, dosa-dosa kecil yang dilakukan oleh dua orang ini yang berjabat tangan maka saling digugurkan oleh Allah SWT selama dia masih berjabat tangan. Kemudian disebutkan tidak ada syariat membungkukkan badan di saat berjabat tangan. Dan itu justru dilarang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena membungkukkan badan adalah syiarnya agama yang lain. Syiar agama lain di dalam berjabat tangan. Nah, maka kita tidak boleh melakukan karena itu bukan termasuk syiarnya Islam. Bagaimana dengan cium tangan? Cium tangan boleh. Yang tidak boleh adalah membungkukkan badan. Yang tidak membeli adalah membungkukkan badan. Nah. Apa hukum mendatangi atau tidak mendatangi undangan walimah dari non-muslim? Nah. Hukum mendatangi walimah non-muslim tidak boleh. Karena pernikahan termasuk ritual ibadah. Kita dilarang mengikuti ritual ibadahnya agama lain. Tidak boleh. Tidak dibenarkan seorang muslim mengikuti ritual ibadahnya agama lain. Allah SWT melarang hal yang demikian. Rasul juga melarang hal yang demikian. Rasul mengatakan dinuna mukhalifun dini ahli al-awsan lah di dini ahli kitab wa abadatil awsan. Agama kita itu adalah agama yang menyelisihi ajaran syariat agamanya orang-orang ahli kitab dan penyembah berhala. Sehingga dalam hal ibadah maka tidak boleh. Termasuk walimah adalah hal ibadah ritual agama mereka. Maka tidak boleh kita menghadiri undangan mereka. Apa yang harus kita lakukan ketika kita diundang walimah dalam keadaan berpuasa? Kita datang. Kita beritahukan kepada sahibul hajat yang mengundang. Nah, yang mengundang. Saya datang ke sini untuk memenuhi undangan Anda. Terima kasih jazakumullah khairan atas kepercayaan dan juga persahabatan di mana Anda tetap mengundang saya dalam walimah ini. Akan tetapi saya mohon maaf tidak bisa memakan apa yang Anda hidangkan karena saya berpuasa. Perhatikan jawaban dari Sahibul Bait. Nah, waduh. Nah, lah gimana? Saya mengundang itu saya ajak makan nih. Dan sudah disiapkan nih, ini sudah banyak makanannya. Nah, berarti dia keberatan. Nah, kalau begitu aku akan berbuka. Itu. Kalau begitu aku akan berbuka. Ini jika puasanya sunnah. Tapi kalau jawaban Sahibul Bait, Masya Allah Afan saya nggak tahu kalau bertepatan dengan hari puasanya sampean. Wallahi saya nggak tahu. jadi sudah nggak apa-apa. Terima kasih sangat banyak-banyak yaitu terima kasih. Jazakumullah khairan atas kehadiran antum. Nah, terus tidak apa-apa saya maaf saya maafkan kalau Anda tidak makan sekarang. Tapi tunggu sebentar. Nah. Bu. Teman kita ini puasa, Bu. Nah, bungkuskan saja. Nah, biar untuk berbuka nanti. Masya Allah. Ini berarti dia membolehkan kita datang saja tanpa kita ikut makan berarti kita tidak batalkan puasa. Jadi perhatikan, apakah dia keberatan ketika kita tidak ikut makan atau tidak? Kalau dia itu merasa tidak nyaman hatinya, waduh tak undang saja nggak mau ikut makan. Nah, alasannya puasa. Dia kecewa berarti. Maka dahulukan. Nah, supaya tidak menyakiti saudara kita, tidak mengusik saudara kita. Nah, itu fatwanya dari Syekh Muhammad Ibnu Shalal utsaimin rahimallahu taala kecuali kalau puasanya wajib. Kalau puasanya wajib, sebutkan sedang wajib puasa tidak bisa dibatalkan. Puasa wajib itu misalnya apa? Kodok atau puasa nadar. Puasa nadar wajib. Nah, tiba-tiba ketika dia sudah berpuasa, hari itu diundang mendadak kan? Nah, mendadak. Nah, karena kalau misalnya tidak mendadak, bisa puasa di hari yang lain. Nah, ini karena mendadak, maka tidak bisa. Maka apabila puasanya-puasanya wajib, itu tidak bisa di, dibatalkan. Diberitahukan kepada pengundang secara terang-terangan. Nah, apa yang harus kita lakukan seandainya kita ingin sholat qobliyah duhur 4 rakaat sudah keburu ikomat? Perlukah kita mengkodok sesudah sholat duhur? Nah, apabila kita sudah melakukannya, inginnya dalam 4 rakaat, tapi baru dapat misalnya 3 rakaat kemudian ikomat, nah, maka kita tidak mengkodok maka kita tidak mengkodok karena sesungguhnya Allah SWT mudah-mudahan telah mencatat Anda menunaikan secara sempurna. Kenapa Anda itu tidak melakukan sempurna? Karena ada udur, sudah ikomat dikumandangkan. Yang dikodok itu kecuali kalau Anda itu memang belum sempat sama sekali. Nah, Anda bersikeras sebagaimana kebiasaan Anda. Ingin sholat sunnah qobliyah. Nah, kalau saya sholat sunnah qobliyah di rumah bisa jadi nanti komat ketinggalan. Kemudian dia segera datang ke masjid. Sampai di masjid belum komat. Nah, kemudian begitu dia itu masuk masjid, komat. Begitu masuk masjid, komat. Maka dia tidak memiliki kesempatan sedikit pun untuk sholat sunnah qobliyah. Maka dalam keadaan demikian seandainya ingin dikodok setelah sholat duhur, nah, maka dia mengkodoknya. Apabila sudah menjadi kebiasaan dia, sholat sunnah qobliyah. Nah, Tentu hal yang demikian bukan kebiasaan. Tentu itu terjadi sesekali. Tentu sesekali. sesekali. Nah, karena orang sudah biasa melakukan apabila ada udur tentu dia berat. Nah, biasanya saat-saat qobliyah tetapi kok ini belum. Maka dia tunaikan. Nah, Dalam kisah yang disebutkan bahwa ada seorang badui yang datang kepada Rasulullah Badui yang jahil, apakah Badui yang jahil itu adalah muslim? Jawabannya muslim. Badui yang datang itu adalah muslim. Nah, jadi orang Badui itu bukan berarti orang yang tidak muslim. Hmm. Orang-orang Badui yang datang di sekitar Rasul itu adalah orang-orang Badui yang yang muslim. Hanya saja karena mereka nomaden sifatnya, terkadang datang, terkadang lenyap. Terkadang nggak ada. Karena apa? Mengikuti musim. Mereka mencari genangan-genangan air di mana ada genangan air maka mereka berkerumun di sekitar sana buat kemah-kemah untuk hidup. Kalau di situ hilang airnya lenyap, mencari yang lainnya. Sehingga begitu. Orang-orang nomaden sifatnya begitu. Terkadang datang, terkadang tidak ada. Makanya orang-orang Badui itu hanya wajib sholat berjamaah di kaumnya. Nah, di kaumnya sholat jamaah itu. Nah, karena apa? Karena keadaannya begitu mereka berpindah-pindah, nah, berkelompok dari satu tempat ke tempat yang yang lainnya. Nah, Kita pernah menuduh pengurus masjid mencuri. Naudzubillah, pengurus masjid mencuri. Nah. Korupsi dan kita bicara di depan orang kalayak rame membuka aibnya. Setelah diteliti ternyata dia tidak mencuri. Saya menyesal sekali Ustaz. Bagaimana cara taubatnya? Nah, Para bapak para ibu yang dirahmati Allah SWT Sebelum sesuatu itu adalah nyata nah, Kita tidak boleh menghukumi Jadi harus ada tabayun Menghukumi juga ada macamnya Siapa kita yang menghukumi Apakah pribadi, apakah hakim kita ini Apabila kita adalah seorang pribadi Maka hukum kita bukan seperti hukumnya hakim Hanya untuk pribadi Tidak untuk yang lainnya Hatta Sampai pun seandainya kita itu juga termasuk pengurus masjid misalnya. Nah, Abadikan telah nampak pada kita kenyataan bahwa seorang ini tertuduh, ini benar-benar terbukti. Kemudian kita hukumi bahwa Anda salah, Anda telah mencuri. Ini adalah pribadi. Ini adalah pribadi. Jadi pengurus masjid pun adalah pribadi karena dia tidak punya hak untuk menghukum. Yang berhak menghukum adalah hakim. Hakimnya kaum muslimin. Itu yang berhak menghukum. Sehingga kalau ada sesuatu yang semuanya pribadi begitu, dipendam. Kecuali kalau Anda ingin sampaikan, dilaporkan kepada yang berwajib. Yang berwenang, yaitu hakim, kejaksaan, atau pengadilan agama. Laporkan ke sana kalau Anda ingin bicara. Kalau tidak ingin ke sana, diam. Bagaimana kita sudah telanjur tahu, itu untuk Anda. Maka Anda tidak boleh membeberkan di hadapan jamaah. Tidak boleh. Nah, karena hukumnya adalah hukum pribadi. Hukumnya adalah hukum pribadi. Sehingga kesalahan kalau seandainya sampai itu dibeberkan di di khayala apa di halaya itu adalah kesalahan maka tidak diperkenankan yang demikian sehingga itu hendaknya nah ditutup atau kecuali disebutkan kepada orang yang bisa menasihati silahkan maksudnya hanya demikian Bukan sekedar apa? Membuka aib untuk diketahui oleh orang banyak, tidak. Tapi dipilih-pilih siapa kira-kira yang ucapannya bisa didengar oleh dia. Nasihatnya bisa benar-benar sampai kepada dia sehingga dia tidak akan mengulangi lagi dan dia merasa dosa dengan perbuatannya. Siapa? Oh ternyata adalah Pak Fulan. Datangi Pak Fulan. Sampaikan hajat dan maksudnya. Saya datang ke sini Pak. Semata-mata akan saya pandang Bapak orang yang memiliki. Kalau dalam bahasa Jawa itu itu bening dalam bahasa Jawa. Kalau di sini tidak tahu. Ludah bening itu apa di sini? Nah. Orang yang punya hidup bening, ludah bening itu maksudnya kalau dia bicara itu nasihatnya didengar. Dipatuhi karena dia berwibawa, dia punya uh, kedudukan dan sebagainya. Nah, semata-mata karena bapaklah yang saya pandang. Karena ada saudara kita yang itu juga memandang bapak orang yang didengar nasihatnya, minta tolong Pak nasihati. Minta tolong nasihati. Saudara kita yang ini telah melakukan kesalahan demikian tolong dia sini agar dia itu tidak lagi mengulangi perbuatannya maka boleh nah, maka itu adalah boleh karena itu termasuk bentuk apa tolong menolong di dalam hal mengingkari kemungkaran nah, itu tidak mengapa nah apabila sudah terjadi telanjur berarti dia berbuat salah bagaimana bertobatnya bertobatnya adalah kepada Allah kemudian juga kepada orang yang telah di aniaya hak-hak kehormatannya dia harus meminta maaf istighfar kepada Allah, meminta ampunan kepada Allah dan juga meminta maaf kepada orang yang telah dianiaya tadi itu. Nah, sesungguhnya saya telah menganiaya hak-hak kehormatan Anda. Nah, saya meminta dihalalkan apa yang telah saya lakukan. Nah, apa yang telah saya lakukan. Kalau seandainya bagaimana saya bisa memaafkan sementara orang banyak sudah tahu sudah mengecap, sudah yaitu menilai bahwa saya adalah orang yang buruk, orang yang jahat. Saya akan bicara di hadapan orang banyak sebagaimana saya dahulu berbicara di hadapan mereka. Apabila demikian aku maafkan. Maka lakukan. Lakukan. Nah, bicara di hadapan orang banyak, memberikan uh, koreksi atas apa yang dulu pernah disampaikan. Bahwa hari ini saya sampaikan, saya cabut apa yang dulu saya nyatakan bahwa saya telah mengatakan bahwa bapak fulan adalah begini begini begini. Sesungguhnya semuanya ada tidak benar. Kesalahan saya terburu-buru di dalam menilai yang benar beliau adalah dijaga oleh Allah, beliau tidak berbuat salah, beliau adalah baik sebagaimana akhlaknya orang-orang yang beriman. Apabila demikian, dia sudah rela memaafkan, maka Allah SWT sudah memaafkan. Kalau dia tidak memaafkan, maka Allah pun tidak tidak memaafkan. Nah, Bagaimana kita menyikapi teman-teman yang sudah mengenal dakwah sunnah ini bahkan bisa dikatakan senior dalam hal ngaji sunnah tetapi bertindak tanduk tidak bijaksana bahkan kaku. Saat ada yang berbuat salah kepadanya ia membalas dengan gibah baik di teman-teman ngaji ataupun di media sosial. Dan jika diingatkan untuk tidak bergibah dan jika ingatkan untuk untuk eh, dan jika diingatkan nah, untuk tidak bergibah ia berlepas diri dari gibahnya. Hmm? Jika diajak tabayun atas gibahnya ia menutup diri, namun terus saja berdesak-desus di lingkungan ngaji. Yang parah lagi teman-teman yang lama ngaji pun jadi ikut-ikutan, bahkan tidak berusaha atau memungkin atau kemungkinan telah berusaha untuk mengingatkan, apalagi yang baru ngaji tidak mendengar dari kedua belah pihak apa persoalannya eh malah jadi ikut-ikutan pro dan kontra serta ikut bergibah ria sehingga jadilah lingkungan ngaji yang jika berada di dalamnya jamaahnya jadi aneh senyum di bibir ketika bermajelis tapi di hati mereka lalu lalu di hati mencaci lalu di media berkur-kur ber, bergibah lagi jazakallahu khairan ustadz atas sarannya nah Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Sebenarnya penyakit seperti ini tidak hanya menimpa yang sedang ngaji. Yang belum ngaji juga lebih parah. Jadi keadaan yang sedang ngaji ini masih mending. Nah, masih mending. Kenapa kok terasa sangat parah? Karena sudah dimengerti hukumnya oleh yang sama-sama ngaji. Mereka itu tidak mengerti hukumnya sehingga separah apapun bagi mereka biasa. Nah, lah kita ini terjadi satu masalah saja. Nah, kita jadikan masalah serius. Kenapa? Karena sama-sama sudah mengerti. Ini perkara yang diharamkan. Makanya kita menganggap itu perkara yang serius. Oleh karenanya, perkara yang besar, perkara yang serius, jangan diperparah, jangan diperbesar. Jangan diperparah, jangan di, diperbesar. Kembali kepada masalah bagaimana kalau kita itu menghadapi masalah bersama saudara kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Nah, yang terjadi itu kan orang per orang. Nah, maka jangan sampai melibatkan orang banyak. Jangan melibatkan orang banyak. Seandainya orang yang dua bermasalah ini, dia masing-masing dewasa, tentu dia akan bisa menyelesaikan masalahnya. Pertama, Rasul itu memberikan nah, kepada orang yang beriman yang ada masalah dengan saudaranya. Dalam hadisnya Rasul mengatakan, La yahillu lim, limuslimin an yahjura akhaw tidak diperkenankan seorang muslim itu mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Ini para ulama menyebutkan faedahnya. Mengapa harus tiga hari? Kenapa waktunya harus tiga hari ini? Melebih itu kok tidak boleh. Karena kalau sudah melebihi ini, ini sudah terlaluan dia itu. Dia sudah nggak muslim mukmin yang baik lagi dia ini. Maka dibatasinya tiga hari. Para ulama menyebutkan sehari yang pertama dia harus sudah tahu apa kesalahan dia. Jadi orang yang beriman itu suka mawas diri, introspeksi. Kok orang itu tidak senang dengan saya, tidak senang dengan pendapat saya. Nah, iya, dia itu memang kok nggak mau menerima pendapat saya. Nah, kok dia bersikukuh dengan pendapatnya. Jangan bicara dengan orang lain, introspeksi. Nah, sebenarnya pendapat saya ini bagaimana tinjauannya? Secara syar'inya seperti apa? Nah, secara hukumnya nanti akibatnya baik apa tidak baik seperti apa? Ditimbang-timbang. Sehari harus selesai masalah itu. Introspeksi ini sehari harus selesai. Nah, sehari itu kan 24 jam sehari semalam. Nah, maka selesaikan masalah ini, introspeksi, cari kesalahan apa pada diri saya. Cari dalam sehari. Nah, kemudian sehari berikutnya harus bisa menemui langkah. Nah, saya harus memperbaiki apa langkahnya. Nah, apa langkahnya? Kemudian hari yang ketiga, perbaikilah yaitu sesuai dengan langkah yang sudah direncanakan. Ini orang yang beriman. Waktunya cukup tiga hari. Kalau ada masalah, cekcok antara sesama sahabat, sesama sesama teman. Makanya, kenapa tidak dihalalkan melebihi dari tiga hari? Sesungguhnya waktu tiga hari sangat sangat mencukupi. Nah, sangat mencukupi. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah SWT. Itu yang pertama. Solusi ini harus diterapkan dulu dilalui dulu. Nah, kalau sudah terlanjur ini sudah terlanjur lama ini, sudah terlanjur lama misalnya begitu, karena jamaah sudah terlanjur dengar dan sebagainya, maka tidak ada salahnya kita mulai sekarang. Jadikan ini hari pertama kalau begitu. Jadikan ini hari pertama. Sesungguhnya ada kesalahan apa pada saya? Pendapat saya ini sudah benar apa belum? Dicari. Nah, karena tidak ada satupun manusia yang tidak bersalah. Tidak ada satupun orang yang maksum dari kesalahan kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Nah, kita bukan Nabi, kita bukan Rasul. Yang berbuat salah tidak sekedar jamaah, para ustadz pun juga berbuat salah. Tidak ada ustadz yang maksum dari kesalahan. Nah, kita semuanya karena hukumnya adalah sama manusia. Rasul menyebutkan dalam hadisnya, kulubani Adam khotoun. Bukan kulu awam kotok. Setiap orang awam yang kotok tidak, tetapi kulub bani Adam. Kecuali kalau ustadz ustaz itu merasa tidak bani Adam. <laughs> Maka mungkin keluar dari hukum ini. Semua kita bani Adam. Semua kita adalah manusia. Sehingga hukumnya semua kita akan berbuat salah, berbuat keliru. Sehingga kita wajib introspeksi. Kalau ada orang kok tidak senang dengan saya. Nah, jangan, ya tidak apa-apa nggak disenangi dengan satu orang. Kan masih banyak orang yang senang dengan saya. Nah, bisa jadi dengan sebab satu orang yang tidak senang akan menjadikan semua orang yang sekarang senang besok menjadi tidak senang. Nah, jangan merasa aman. Kalau Anda tidak tahu kesalahan Anda, bisa jadi kesalahan berikutnya akan terjadi pada orang yang sekarang senang dengan Anda. Sehingga besok dia tidak akan senang. Maka introspeksi. Jadi ini hari pertama. Hari pertama untuk introspeksi. Besok harus menemukan solusi apa yang harus saya tempuh untuk memperbaiki kesalahan ini. Besok lusa harus sudah baikkan, Harus sudah baikkan, tidak ada lagi masalah. Tidak ada lagi masalah. Nah, kemudian siapapun boleh berpendapat, siapapun boleh memiliki unek-unek. Nah, tetapi harus tahu pendapat siapapun belum tentu benar. Kebenaran miliknya Allah SWT sehingga pendapat apabila tidak sesuai dengan nas Al-Quran dan Sunnah, wajib tidak diikuti. Siapapun itu pemilik pendapatnya. Wajib tidak diikuti. Tidak boleh kita mengikuti pendapat yang sesuai dengan Al-Quran dan, dan Sunnah. Kemudian, seandainya dalam nas Al-Quran dan Sunnah tidak ada, hukumnya dalam maslahat. Kebaikan-kebaikan. Maka yang lebih marjo maka dikalahkan dengan yang rojih. Pendapat siapapun yang marjuh dikalahkan dengan pendapat yang yang roji. Itu harus begitu yang maslahatnya lebih banyak harus didahulukan. Nah, daripada yang masalahnya sedikit, kemudian yang manfaatnya lebih banyak harus ditinggalkan, dipilih manfaat lebih sedikit. Itu begitu. Di dalam hal kita usul atau pendapat. Semua orang boleh punya unek-unek, semua orang boleh punya punya pendapat, tetapi tidak semua orang tahu bahwa pendapat dia adalah yang paling benar, kecuali setelah disampaikan. Makanya adanya forum musyawarah, nah. Adanya forum musyawarah adalah baik sekali. Di mana orang akan tahu di situ akan bersama-sama. Nah, inilah ada berapa pendapat sekian dikaji bersama-sama. Itu manfaatnya musyawarah. Musyawarah itu bukan untuk mengumpulkan suara. Ini bukan ahlu sunnah. Itu hisbiyah. Musyawarah bukan untuk mengumpulkan pendapat. Nah, ini demokrasi, bukan ahlu sunnah. Antum harus pahami yang demikian. Bisa jadi sebagian orang, sebagian kawan, nah, karena barangkali semangatnya ada tetapi belum punya banyak ilmu. Kita me mengatakan bagus terpuji semangat yang ada tetapi harus didukung dengan dengan ilmu. Maka harus rajin ngaji. Harus rajin ngaji. Karena semangatnya ada Sementara latar belakang pendidikannya kita berbeda-beda. Nah, ada yang kuliah umum, ada yang kuliah teknik, ada yang kuliah mesin, ada yang kuliah macam-macam. Kemudian berkumpul, hanya punya modal semangat. Maka kita harus pahami. Kita harus pahami bahwa modal yang kita miliki hanya sekedar semangat. Kita belum punya banyak ilmu tentang apa yang kita harus perjuangkan. Maka di saat kita itu bermusyawarah, itulah saatnya kita itu berembuk. Musyawarah bukan untuk mengumpulkan pendapat, siapa yang paling banyak dia yang harus diikuti, tidak, tapi untuk mencari maslahat. Kumpulkan pendapatnya. Nah, Bapak punya pendapat bagaimana? Oh, begini, tulis. Nah, ini fungsinya notulen. Nah, tulis. Nah, Bapak pendapatnya sebenarnya gini. Nah, kemudian bapak-bapak ini sudah terkumpul ada sekian pendapat. Coba kita bicarakan mana yang paling maslahat. Oh, kalau menurut kita, kalau menurut saya barangkali yang maslahat yang itu. Nah, yang itu setelah dipelajari kan begini-begini. Toyib, ada lagi bapak yang bisa menanggapi pendapat-pendapat yang ada. Oh, kalau saya begini, itu nanti mafsadatnya di situ. Keburukannya ada di sisi ini. Nah, itu caranya. Itu menimbang namanya. Mencari masalah. Bukan untuk memenangkan pendapat. Apabila disimpulkan, wah kalau begini rasanya kita tidak tahu mana yang masalah, mana yang madorotnya. Harus dihadirkan orang ini. Kita undang ustadz. Nah, ustadz Mubarak Bamu Alim. Nah, pembinanya kita diundang. Silahkan. Ini hal yang yang baik dalam hal musyawarah. Bukan untuk memenangkan pendapat, tapi untuk mencari yang maslahat. Ini penting. Ini harus diingat untuk musyawarah adalah mencari maslahat, bukan mencari pendapat siapa yang dimenangkan. Kalau menang-menangan loh, kenapa kita harus kumpul-kumpul musyawarah kan begitu kan? Nah, kumpul-kumpul untuk berperang aja kita itu. Kalau mencari menang, <laughs> menangan kan gitu. Siapa yang kalah, maka dia yang yang harus ditinggalkan. Jadi saran nasihat saya tentang masalah ini apabila memang ada sesuatu yang terjadi yang itu tidak mengenakkan tentu terjadi hanya pada pribadi tertentu. Maka selesaikan. Pribadi-pribadi masing-masing saja itu yang menyelesaikan masalahnya. Yang lainnya diam. Yang lainnya diam. Nah, kalau terlanjur tahu dalam musyawarah kok begitu, nah itu sudah terlanjur tahu maka kewajiban dia menjaga. Jangan sampai disebarkan, dijaga. Nah, ini rahasia. Rahasia dua orang saudara kita yang saling ingin pendapatnya yang di yang diikuti. Ini rahasianya. Nah, maka kita harus menjaganya. Jangan ikut-ikutan kemudian menyebarkannya. Di jamaah sana disebarkan, di jamaah sana disebarkan. Apalagi di medsos disebarkan. Sulitnya itu kalau sudah di medsos disebarkan. Nah, untuk kita itu cross check juga sulit. Untuk nanti memperbaiki, meralat juga sulit. Ini kegagapan kita. Nah, di medsos itu kita mau cross check majal itu. Tapi nanti yang komentari tambah <laughs> nggak karu-karuan. Nah, kita mau mencari kejelasan masalahnya seperti apa, malah yang komentar macam-macam. Makanya repot ya apabila demikian. Nah, para bapak, para ibu, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah termasuk hal-hal yang menjadi rona-rona dakwah. Perjuangan dakwah itu ya seperti ini. Nah, Rasul dulu juga tidak mulus di dalam berdakwah. Ada saja orang yang di dalam soft-softnya menyusup di badan para sahabat orang yang sifatnya juga mengganggu, usil. Nah, orang yang suka usil. Oleh karenanya semoga Allah SWT menjaga kita semuanya dari keburukan, keburukan dan kejahatan-kejahatan. Nah. Ya. Dua pertanyaan yang terakhir. Bagaimana supaya terhindar dari hasad dan juga tidak mudah dihasadi? Dan bagaimana dengan ayat ini? Wama binikmatika wama wa amma binikmati rabbika fahadis. Nah, Rasul menyebutkan kulu di nikmatin mahsudun. Setiap orang yang punya nikmat itu dihasadi. Nah. Bagaimana supaya kita tidak terhindar penyakit hasad? Ikhlas. Ikhlas. Orang yang paling ikhlas, orang yang paling jauh dari hasad. Dan orang yang paling jauh dari dihasadi. Ini rahasia. Bagaimana itu dilakukan? Nikmat apapun sebut-sebutkan dari Allah. Nah, bukan milik saya, bukan atas kepiawaian saya, bukan atas kemampuan dan kesanggupan saya. Ini semata-mata dari Allah. Sebut-sebutkan. Nah, rezeki dari Allah. Maka orang yang dia itu mendapatkan nikmat, dia tahu itu dari Allah, dia suka berderma dengan nikmatnya. Nah, kalau dia berderma dengan nikmatnya, dia sebutkan. Nah, Masya Allah, ini saya dapat rezeki dari Allah. Nah, mudah-mudahan sama-sama kita nikmati. Dia berderma. Nah, maka dia adalah ikhlas di dalam berderma. Tidak ada yang lain-lainnya. Maka Itulah rahasia. Pernah ditanyakan kepada saya Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas. Apa yang beliau lakukan kok tidak ada orang yang sakit hati dengan beliau. Bagaimana rahasianya? Anda itu berdakwah kemana-mana. Tidak ada orang kecuali senang dengan Anda. Menyebut-nyebut kebaikan Anda di bulan, di bumi bagian manapun saja. Anda disebut-sebut kebaikannya. Nah, apa rahasianya? Syekh Abdul Aziz menjawab, nah, saya tidak pernah sekalipun berjumpa dengan orang dan saya menaruh perkara yang tidak baik pada orang itu. Senantiasa husnudon. Secara senantiasa husnudon kepada kaum muslimin. Jangan seudon kepada kaum muslimin. Itu sebab-sebab terhindar dari dihasadi orang.